Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalam ala mala nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah <clears throat> kita lanjutkan pada hadis yang ke-390 dari Sufyan Al-Thawri dari Musa Ibnu Abi Aisyah dari Ubaidillah, Ibn Abdullah dari Ibnu Abbas dan Aisyah. Sesungguhnya Abu Bakar kembali mencium Nabi sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari. Maka Abu Bakar radhiallahu anhu ketika Nabi wafat itu ada di rumahnya di daerah Al Aliyah. Di, di satu bagian, satu wilayah di kota Madinah atau di daerah Madinah yang itu cukup jauh dari masjid. Lantas orang-orang mengirim utusan kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar datang, orang-orang masih ramai berkumpul di sekitar rumah Aisyah. Abu Bakar lantas minta untuk dilapangkan jalan. Kemudian Abu Bakar masuk, Nabi dalam keadaan ye, jenazahnya ditutupi kain. Nabi singkap kain penutup dari wajah Nabi, dan Abu Bakar yakin kalau Nabi telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar meletakkan mulutnya di dahi Nabi. Di antara dua mata kekasih hatinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepatnya di dahinya. Beliau cium Nabi dengan ciuman perpisahan. Dan bisa kita ambil faedah dari hadis ini bolehnya mencium mayit. Dan e, semisal seorang juga diperbolehkan mencium kening Eh, bapaknya ataukah ibunya atau seorang ulama setelah wafatnya. Yang ini dilakukan ala sabili taudi sebagai bentuk perpisahan untuk beliau. Catatan kaki dua, saya Abdul Razak menuliskan kesan beliau atau satu hal yang berkesan di hati beliau. Wakobal tu dan aku telah mencium kening alimul ummah. Samahatul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala setelah beliau wafat. Dan aku lihat pada wajah beliau terdapat cahaya keindahan satu hal yang mencengangkan orang yang memandanginya. Dari Aisyah, anak Abu Bakar bahasa Abu Bakar masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi wafat. Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara dua mata Nabi dan meletakkan dua tangannya pada dua hasta Nabi dan Eh, Abu Bakar mengatakan wa nabiyah tuh nabiku wa sofiyah tuh wanita eh, tuh lelaki atau kemudian manusia pilihan wa khalilah tuh kekasih Allah. Hadis ini juga diatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya cuma ada tambahan yaitu Abu Bakar meletakkan dua tangannya pada dua hasta Nabi. Seakan-akan Abu Bakar memeluk Nabi kemudian mengucapkan kalimat ini wa nabiyah wa sofiyah wa khalilah ini adalah kalimat kata-kata yang menunjukkan ta'allumin hati yang terasa sakit, tawajuin hati yang terasa sakit karena ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di riwayat ini di sananya terdapat Yazid bin Babnus, dia makbun jika memiliki penguat. Jika tidak memiliki penguat, hadisnya lembek alias daif. Kemudian dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan di hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki ke kota Madinah atau aminha kulusyai. Semuanya bercahaya. Dan tatkala hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atlama minha kulushay, Semuanya gelap. Pemanafatna dan kami tidaklah mengibaskan tangan kami minatorab dari tanah wa inna dan sungguh kami saat e, memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta angkarna kulubana sampai kami tidak mengenali hati kami sendiri. Di sini Anas bin Malik menggambarkan di hadis ini bagaimanakah emosi hati para sahabat. Ini rasa sakit jiwa mereka. Beratnya permasalahan menurut para sahabat radhiallahu anhum di hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahuqa dan berhak dan layak bagi mereka untuk seperti itu. Maka Anas menyebutkan perbandingan antara hari ini, munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diri beliau yang mulia masuk ke kota Madinah dan di hari di ya, dicabutnya ya, roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di hari Nabi masuk kota Madinah semuanya bercahaya. Di hari Nabi wafat semuanya gelap. Maka dalam kalimat ini terdapat e, isinya adalah ngerinya masalah ini. Betapa besarnya permasalahan yang menimpa manusia di seluruh penjuru Madinah. Jadilah mereka hidup menjumpai fajiatan satu musibah yang merupakan kubral fawaji musibah yang paling besar. Adlamat al-ardu fi ayunihin sehingga bumi itu terasa gelap dalam pandangan mata mereka. Karena demikian rasa sakit itu demikian luar biasa di hati mereka. Dan sungguh kami memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu artinya setelah memakamkan Nabi. Tidaklah kami mengibaskan tanah, mengibaskan tangan dari tanah setelah memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kami tidak mengenali hati kami. Artinya seakan-akan mereka tidak mengenali hatinya sendiri karena demikian sakitnya dan susahnya. Bukan karena mendustakan dan meragukan dan kematian Nabi bukan pula karena lemahnya iman. Dan para sahabat memakamkan Nabi adalah di antara bukti kalau Nabi betul-betul wafat. Di sini terdapat sanggahan bagi orang yang masih punya anggapan Nabi tidak meninggal dunia. karena dzalika karena jika demikian itu benar, niscaya makna hal ini para sahabat memakamkan Nabi-nya dalam keadaan hidup-hidup. Dan tentu tidak ada seorang pun yang berakal yang mengatakannya. Oleh karena itu maka Nabi telah meninggal dengan kematian yang hakiki. Ini kematian yang hakiki kalau dari sudut pandang kehidupan dunia. Akan tetap tetap hidup di kuburnya namun ingat kehidupan alam barzah. yang ini berbeda dengan kehidupan dunia. Ada selanjutnya dari Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya sanadnya taif karena ada Amir bin Saleh bin Abdullah bin Urwah bin Zubair. Dia seorang yang matukul hadis, berarti taif jiddan. Akan tapi makna hadis ini benar karena terdapat banyak hadis yang semakna. Fihi isi hadis ini menentukan, menegaskan hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hari Senin. Dan ini satu hal yang ijma sekaligus hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Wa maka sazali kaliaum dan Nabi tetap e, berada di hari itu belum dimakamkan. Wa selasa dan malam selasa. Wa tufina minal laili dan Nabi dimakamkan hari Selasa malam Rabu. Ya, malam di malam harinya yaitu malam Rabu. Sufyan mengatakan, yang lain mengatakan yusma'u sautul masahi maka terdengar suara mungkin sejenis cangkul di akhir malam. catatan kaki satu Ja'far bin Muhammad sama dengan Ja'far As-Sadiq dari ayahnya ayahnya berarti Muhammad bin Ali Bakir Ali Bakir itu adalah Ali Zainal Abidin iya. Ali Zainal Abidin adalah anaknya Husain bahwa minat tabi'in statusnya tabi'in tentu tidak menyaksikan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad bin Ali Zainal Abidin tidak menjumpai wafatnya Nabi sehingga di sini statusnya mursal. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan Lailatul Arbi'a malam Rabu. Terdengar suara masahi, masahi alat untuk yajrif bihi aturab al hadid, alat dari besi yang dipakai untuk menarik tanah, ya semacam jangkul. Eh, para ulama sebagian ulama menyebutkan bahasanya pemakaman itu tertunda sampai waktu ini dia karena nasu minasolati alihi. Di antara sebabnya untuk memberikan kesempatan pada banyak orang mensolati jenazah Nabi. Karena mereka mensolati jenazah Nabi dengan auzaan. Terpecah-pecah di rumah ibu eh, ibunda Aisyah dan rumah ibunda Aisyah itu tidak bisa memuat kecuali orang sedikit. Ya, sehingga kalau kemudian ada seribu orang begitu saja itu sudah perlu waktu yang panjang untuk e, proses sholat jenazah. Hadis ini mursal akan tapi dalam musnad Imam Ahmad terdapat riwayat dari Aisyah radhiallahu ini beliau mengatakan kami tidak mengetahui dimakamkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai aku mendengar suara semacam cangkul di akhir malam dan itu adalah malam Rabu. Kemudian dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib. Ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah tabi'in tidak menjumpai wafatnya Nabi. Sehingga di sini daif secara sanad dan matan. Dari secara sanad karena dia mursal. Ditambah ada Abdul Aziz bin Muhammad ada Wurdi dan dia saduk. Bahkan hadis min kutubi ghairihi karena dia membawakan hadis dari buku catatan orang lain sehingga salah. Ada juga Syarif bin Abdullah Al-Qadi dan dia adalah seorang yang sotuk yukti. Ya, secara matan karena dia menyelisih yang valid bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimakamkan di hari Selasa, namun malam Rabunya. Selasa malam Rabu. Kemudian ada hadis panjang sehingga kita langsung baca sarahnya. Hadis ini dari Salim bin Ubaidillah karena lalu sohbah, dia adalah sahabat Nabi. Dan disebutkan juga kalau dia adalah ahli sufah. Hadisnya panjang. jamik memuat sejumlah poin berkenaan dengan berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan di saat sakit fa'afaqa lantas yuman Irma artinya kehilangan alwaiyah kesadaran sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu urmia pingsan disebabkan demikian beratnya rasa sakit wal wajah dan rasa sakit. Kemudian Nabi siuman dari pingsan ini dan bertanya apakah waktu sholat telah tiba. Ini adalah kalimatnya cuma tidak memakai ya, alat untuk tanya atau kata tanya. Kalau kita munculkan, maka hal hadarat hadara waktu sholat. Apakah waktu sholat telah tiba? Istrinya mengatakan iya. Maka ini menjelaskan kepada kita kedudukan sholat dalam agama Allah Jalla wa'ala. Sholat adalah tiang agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau yahumuhu memikirkan urusan kaum muslimin banyak berurusan, namun beliau tidaklah bertanya ala istri setelah pingsan kecuali tentang salat. Dan Umar yang merupakan lulusan dari sekolah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dia ditusuk, ya, yang ini jadi sebab wafatnya Umar, karena yurma alaih, ya, karena dampak tusukan tersebut terkadang pingsan, jika bangun, jika siuman, maka yang ditanyakan asolan nasu. Apakah orang-orang sudah pada sholat? Maka lihat Salat adalah perkara yang menyibukkan jiwa-jiwa mereka. Nabi dan para sahabat. Sehingga salat itu mengambil posisi perhatian eh, satu hal yang mereka perhatikan dan mereka perhatikan. Dan hati mereka Nabi dan para sahabat betul-betul tergantung di masjid. Maka Nabi katakan perintahkan Bilal supaya beradhan, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami orang-orang. Sholat linas sama dengan sholat binas artinya imaman jadi imam. Dan kalimat ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar radhiallahu anhu al aliyah yang tinggi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar dari sekian banyak sahabat sebagai imam solat kaum muslimin, pemimpin kaum muslim dalam masalah agama yaitu solat. Dan Umar pun beralasan dengan hal ini kepada Ansar saat saqifah, Hari pemilihan khalifah, saqifah Bani Sa'idah. Umar mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho dengan Abu Bakar untuk memimpin agama kita, yaitu sholat. Tidakkah kita ridho Abu Bakar untuk memimpin urusan dunia kita? Maka Aisyah mengatakan sesungguhnya ayahku seorang yang asifun, seorang yang mud, seorang yang lembut, mudah menangis. Raqiqut tabai, lembut hatinya Sari abarah, abarah air mata. Cepat keluar air matanya. Seorang yang lembut, ya ta'atharu bi sur'ah, mudah terpengaruh. Numpuk Mudah terpancing emosinya. Emosi sedih, emosi menangis. Maka kemudian Ibunda Aisyah mengatakan jika dia koma dalikal koma, berdiri di tempat imam maka dia akan menangis Fala yastati'u maka dia tidak mampu, tidak mampu untuk memimpin sholat. Seandainya engkau perintahkan yang lain. Dalam sebagian riwayat, Aisyah mengatakan, perintahkan Umar supaya jadi imam untuk banyak orang. Bahkan Aisyah e, ngomong kepada Habsah umul mukminin supaya ngomong kepada Nabi dalam masalah ini. La'allahu mudah-mudahan Nabi menerima usulan. Namun Kullama afaqa setiap kali Nabi si Umain dari pingsannya Nabi katakan perintahkan Bilal untuk berazan, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Dan keduanya mengatakan Abu Bakar seorang yang lembut hatinya. Jika dia berdiri di tempat imam, dia akan menangis. Sehingga dia tidak bisa jadi imam. Seandainya Anda perintahkan yang lain saja. Maka tatkala dua orang ini yaitu Aisyah dan Hafsah bolak-balik ngomong seperti itu kepada Nabi, akhirnya Nabi mengatakan, "Perintahkan Bilal untuk beradan, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam." Kalian ini suahib atau swahibat Yusuf. Swahibat jamaknya swahib, maka swahibat adalah jamaknya jamak. Ini sebagaimana turuqat jamaknya jamak. Tarik jamaknya turuk ya, dijamakkan lagi dengan turukat. Nabi mengatakan iyakum wal julusa fiturukat. Janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Artinya kalian Aisyah dan Hafsah kalian semisal kawan-kawannya perempuan-perempuan kawannya Yusuf. Yaitu kisah Nabi Yusuf. Sisi kemiripan bahasanya masing-masing dari dua perkara ini menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu. Ya, maka perempuan-perempuan temannya Zulaikha mengatakan begini-begini e, bahasanya Imratul Aziz itu e, berlebihan cintanya sama Yusuf. E, yang nampaknya celaan padahal ada maunya. Padahal ada maunya. Ya, maka kesamaan antara ini dengan itu adalah idharu syai' wa ikhfa'u syai' menampakkan sesuatu beda dengan yang disembunyikan meskipun permasalahannya lain maka Aisyah menampakkan bahasanya ayahnya seorang yang lembut dan dia menyembunyikan maksud hatinya bahasanya dia kasihan dengan bapaknya jika dia berdiri di tempat itu ada juga ulama yang menjelaskan dan padahal yang dimaksudkan Aisyah adalah mendapatkan penegasan dari Nabi. Eh, penegasan dari Nabi kalau Abu Bakar yang diminta jadi imam. Bukan hanya sekali. Buktinya sampai bolak-balik tetap Abu Bakar. Eh, itu yang diinginkan oleh Aisyah. Dia beralasan dia seorang yang lembut, mudah nangis, baca Al-Fatihah, Eh, itu dia tidak akan bisa mimpin karena Al-Fatihahnya tidak terdengar karena tangisan Abu Bakar. Namun yang diinginkan oleh Aisyah mendapatkan penegasan, bukan hanya sekali. Ini kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa enteng. Yakni ba'da hadal amri setelah kejadian itu, Nabi merasa nasyatan, energik, dan punya kemampuan untuk pergi mimpin sholat. Maka marilah kita renungkan perhatian yang luar biasa tentang masalah sholat. Beda dengan kondisi banyak orang yang mereka tinggalkan sholat karena disibukkan dengan sedikit kesibukan. Ya, Yusrifum ya anha mereka tinggalkan sholat ya, gara-gara atfahus sawarif. Ya, e, pembelok yang paling remeh. Tidak punya kepedulian dengan sholat. Bahkan banyak dari orang tidak memberikan untuk sholat kecuali sisa waktunya. Dan itu pun tidak perhatian dengan sholat. Maka ketika ada sedikit sakit semacam pilek yang ringan atau sedikit capek. Sudah kemudian ya takhalaf anis sholati. Meninggalkan sholat. Atau meninggalkan sholat jamaah. Beralasan kalau dia sakit. Lain hanya dengan seorang di zaman sahabat. Radulah anhum ada yang didatangkan dipapah dua orang di antara dua laki-laki supaya bisa ikut sholat berjamaah. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim. Maka Nabi katakan, lihatkan untukku siapa yang bisa memapahku. Yang aku bisa bertopang padanya. Artinya carikan untukku orang yang aku bisa bertopang padanya. Karena Nabi ingin sholat di masjid. Maka datanglah Barirah bekas budanya Aisyah dan dia Habasyia dan seorang yang lain. Ya, dalam sebagian riwayat ditegaskan namanya adalah Naubah yang dia juga budak. Maka Nabi bertopang pada keduanya dan keduanya e, pergi bihi membawa Nabi ke masjid. Terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi bertopang pada pamannya Al Abbas dan lelaki yang lain yaitu Ali bin Abi Talib. Maka dua riwayat ini kita kompromikan. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertopang pada Naubah dan Barirah radhiallahu anhuma sampai pintu masjid. Kemudian yang melanjutkan adalah Abbas dan Ali sampai tempat di dalam masjid. Atau kita kompromikan dengan ta'adudul kisah. Kejadiannya tidak hanya sekali. Maka Abu Bakar ketika melihat Nabi, maka dia bermaksud untuk mundur. Ya, ini artinya sunnya Abu Bakar lama lama lamahahu tatkala melihat sekilas bahasanya Nabi datang maka dia hendak mundur ke belakang ya tak akal ma'annas mundur bersama ya, para sahabat fisaf sehingga berada di saf supaya Nabi yang jadi imam dan Nabi berisat pada Abu Bakar supaya tetaplah di tempatmu sampai mm, Abu Bakar menyelesaikan salatnya. Nah tentang kasus ini, apakah Nabi uh, uh, sholat dalam kasus ini sebagai imam ataukah makmum? Maka di antara ulama ada yang mengatakan Nabi sholat jadi imam mengimani Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar jadi imam untuk para sahabat yang lain. Namun ada ulama juga yang mengatakan Nabi sholat sebagai makmum. Dan terdapat dan sebagian riwayat Nabi didudukkan di sholat itu ketika itu di sebelah kirinya Abu Bakar. Wawa riwayat ini menguatkan bahasanya Nabi imam bagi Abu Bakar. Wawa Imam mumlinas dan Abu Bakar imam bagi banyak orang. Maka Nabi jadi imam dalam posisi duduk, Abu Bakar berdiri. Dan para sahabat juga berdiri. Ya, ini dalilnya Al-Imam Musyafi'i rahmatullah alaih untuk mengatakan bahasanya perintah agar makmum itu salat sambil duduk ketika imamnya salat dalam keadaan duduk itu mansuh. Itu mansuh. Sehingga ya, hukum yang muhkam, hukum yang permanen ketika imam itu salat ya, dalam posisi duduk karena sakit, maka makmum yang mampu berdiri tetap wajib berdiri. Itu pendapat Al-Imam Musyafi'i dalam masalah ini. Karena hadis yang memerintahkan untuk duduk ketika imam sholat sambil duduk dinasakh dengan kejadian ini yang ini merupakan di akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Ahmad itu mengambil metode jamak, mengambil metode jamak mengkompromikan dua hadis ini dengan cara jika imam itu sholat sambil duduk sejak awal sholat, maka makmum harus duduk. Tapi kalau imam itu sholat sambil duduk sudah di tengah-tengah sholat seperti kasus ini. Karena sholat sudah dipimpin oleh Abu Bakar, di tengah-tengah sholat datang Nabi jadi imam. Maka imamnya duduk di tengah-tengah sholat. Ini posisinya di tengah-tengah sholat. Ya, maka E, kalau imam itu duduk e, ketika di tengah-tengah sholat, maka makmum tetap berdiri. Thumma kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kata-kata thumma menunjukkan jeda yang panjang. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diwafatkan di ketika itu. Namun Nabi kembali ke rumah. Kemudian Abu Bakar sholat menjadi imam pada memimpin para sahabat di sebagian sholat sampai akhirnya Nabi wafat di waktu duha hari Senin. Maka mulailah orang ngobrolkan tentang wafatnya Nabi. Di antaranya ada yang mengakui, di antaranya ada yang masih bertanya-tanya. Umar mengatakan, Wallahi demi Allah, tidak aku mendengar ada orang yang bilang kalau Rasulullah wafat kecuali ku penggal dia dengan pedangku ini. Karena ini sangkaan dari Umar bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma pingsan dan dia akan siuman di setelahnya. Dan adalah para sahabat itu umiin artinya tidak membaca dan menulis. Thumma kemudian dijelaskanlah maksudnya. Maksud kalimat umiin di sini. Lam yakun fihim nabiyun kebelau. Tidak ada nabi sebelum itu. Jadilah mereka dalam perkara yang membingungkan mereka. Lil royah betul-betul membingungkan datang pada mereka satu musibah yang membuat mereka tercengang, nggak bisa harus ngapain, bingung. Toshat al ukulu sehingga akal banyak orang itu jadi ringan, tidak lagi berat. Artinya artinya tidak bisa mikir. Wa ila laukan nafim nabiun kebelahu seandainya pernah ada nabi di tengah-tengah orang Arab sebelumnya. Wantahat ahyatu bil wafati dan akhir berakhir kehidupannya dengan kematian la alimu mereka niscaya mereka mengetahui mendalika dari kejadian masa lalu bahasanya kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kasus Nabi sebelumnya. Nah, di dunia Arab di masa katakan tidak ada Nabi sebelum itu. Fa'amsaka an-nasu maka manusia pada diam. Artinya kafu pada diam setelah Umar ngasih pengumuman itu. Karena Umar serius. Siapa yang berani ngomong Nabi wafat, saya penggal sungguhan. Akhirnya pada pilih diam. Fakal mereka mengatakan, ya, ya Salim baik Salim. Orang-orang berkata kepada Salim, rawi berita ini. Pergi, temui sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Undang beliau. Maka uh, istima'u sahabat maka di sini kita jumpai kesepakatan sahabat bahasanya dalam situasi ini yang dipanggil adalah Abu Bakar. Panggil Abu Bakar. Ma'ana fihim padahal di tengah-tengah mereka ketika itu ada sejumlah yang ahli fikih uh, ada min ahli fiqh wal mulazama dan orang yang senantiasa mengikuti Nabi Maka pilihan para sahabat semacam ini menjelaskan kedudukan Abu Bakar yang tinggi. Dan pengetahuan mereka tentang kemuliaan Abu Bakar dan kedudukannya. Ya, wahai Salim, pergilah temulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semuanya ada sahabat Nabi. Maka ini adalah dalil yang lain menunjukkan istimewanya Abu Bakar. Maka di tengah-tengah para sahabat, jika dikatakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah kemudian terpetik di benak kecuali itu adalah Abu Bakar. Di antara para sahabat, ketika disebut sahabat Rasulullah, artinya Abu Bakar. Ini menunjukkan istimewanya Abu Bakar di sisi Nabi. Bahwa ashabi al-wahid dan Abu Bakar adalah sahabat satu-satunya yang ditegaskan ala wasfihi dengan label sahabat. Dengan label sahabat Nabi dalam Al-Quran. Tanya ini Ketika dia bersama, ketika dua orang. Itu mafil ghar. Ketika keduanya, yaitu Nabi dan Abu Bakar di dalam gua. It yakulu li sahibihi. Ya. Dia berkata kepada sahabatnya. Mungkin karena ayat ini. Maka di kalangan para sahabat ketika disebut sahabat Rasulullah itu artinya Abu Bakar. La tahzan Allah ma'ana. Jangan sedih Allah bersama kita. Maka Saleh mengatakan aku datangi Abu Bakar dan dia di masjid. Lalu aku mendatanginya dalam keadaan aku menangis. Kenapa menangis? Dahisyan, ay mutahayiran, Orang bingung. Muta'alliman, orang yang sakit hatinya dalam keadaan e, mafjuan, orang yang menerima musibah min haulil masab karena demikian ngerinya musibahnya. Ya, maka lihat. Maka tatkala Abu Bakar melihatku, dia langsung Abu Bakar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Karena Abu Bakar menyadari bahwa waktu itu adalah waktu semakin parahnya sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan Salim tidak berani mengatakan iya. Karena Umar melarang untuk mengatakan Nabi wafat. Dan Umar telah bersumpah, siapa yang bilang Nabi wafat akan dipenggal pakai pedangnya Umar. Falidhalika kawala. oleh karena itu jawaban Salim ketika ditanya, apakah Rasulullah wafat? Jawabannya malah mengutip perkataan Umar. Inna Umar yakul. Umar bilang, tidaklah aku mendengar ada seorang yang bilang kalau Rasulullah wafat, kecuali ku penggal dia pakai pedangku ini. Akhirnya Abu Bakar berkata kepadaku, yaitu Salim, ya sudah berangkat. Santolak tu ma'ahu, aku berangkat bersama Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar dan manusia masuk pada menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tazahamu mereka berdesak-desaan di rumah Nabi. Maka Umar Abu Bakar mengatakan, "Wahai sekalian manusia, afrijuli. Ya, bukakan jalan untukku. Lapangkan li al-majal, ruang untukku." Maka mereka kemudian me, ya, melapangkan jalan untuk Abu Bakar. Fasahu laul majala, mereka lapangkan ruang untuk Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar, ya, fa'akab alaih, ya, kemudian beliau telungkup, pada Nabi wamasau dan menyentuh Nabi, meletakkan tangannya pada jasad Nabi. Dan lihat mujarrad ma'in masahu dengan semata-mata tangan beliau menyentuh badan Nabi Abu Bakar lantas membaca ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Artinya Abu Bakar yakin kalau Nabi telah meninggal dunia. Kemudian orang-orang pun bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat? Abu Bakar mengatakan, nah. Fa'alimu annahu an, an qad sadaqa. Maka mereka pun meyakini, mereka pun sadar bahasanya Abu Bakar benar. Saat itulah tahakkakal jami semua orang memastikan. Watayakun dan yakin kalau Nabi telah wafat. Kemudian Abu Bakar keluar setelah itu ke masjid. Orang-orang berkumpul mendekat ke arah Abu Bakar. Dan Abu Bakar menyampaikan ceramah pada banyak orang satu ceramah yang luar biasa. Isi ceramahnya meneguhkan para sahabat meneguhkan tauhid dan iman. Usia isi khutbah tersebut penjelasan tentang permasalahan. Menjelaskan tentang realita. Dan sunatullah yang telah berlaku untuk semua manusia. Maka beliau mengatakan dengan hati yang kuat. Meskipun haulil masab musibah yang demikian mengerikan. Dengan hati yang kuat beliau mengatakan, Amma ba'du fa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Beliau, mengatakan qad mata dengan taukid yang memiliki faedah meniadakan keraguan. Jangan ragu, beliau telah meninggal. Namun siapa yang menyembah Allah maka dia zat yang hidup dan tidak mati. Maka perkara yang paling besar yang menjadi perhatian sedikit umat dalam musibah ini adalah perhatian yang paling besar yang dimiliki oleh nabinya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh hidupnya yaitu mengesahkan Allah Jalla wa Masalah ya butuh. Masalah ibadah. Itu yang disebut pertama kali. Itu yang disebut pertama kali. Faman kana ya'budu. Masalah ibadah yang dibahas. Masalah tauhid. Itu keesaan Allah Jalla wa Ala. asasul umur wa a'damul matalib. Karena dia adalah pondasi segala urusan dan ya, keinginan dan atau cita-cita yang paling agung. Atau tujuan yang paling agung. Maka Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Zat yang hidup, zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya. Kehidupan Allah Jalla Jalaluh tidaklah didahului dengan ketiadaan dan tidak akan ya, ditimpa kefanaan dan selama hidupnya Allah tidaklah ya dari harta tertimpa naksun kekurangan dalam hidupnya. Adapun selain Allah, maka dia adalah boleh jadi makhluk hidup yang nanti akan mati, atau makhluk hidup yang telah mati, ataukah benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu memulai dalam situasi ini mengokohkan tauhid. Karena jika tauhid telah kokoh, telah bagus, maka segala urusan setelah itu akan kokoh dan baik. Maka tauhid itu adalah tempat mengadu manusia, tempat sandaran manusia ketika terjadi musibah. Ketika kemudian kondisi susah, indah syada'id ketika kondisi sulit. Kemudian beliau <clears throat> membaca firman Allah Ta'ala, wa Muhammadan ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'ukutilan kulabatum ala aqabikum wa ma yang qalib ala aqibai falayatullaha syai'a wa yastajizillahu syakirin. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul telah berlalu sebelum Muhammad banyak Rasul. Apakah jika dia mati atau terbunuh kalian murtad ke belakang. <clears throat> Siapa yang berbalik ke belakang yaitu murtad maka dia tidaklah memberikan madarat pada Allah sedikit pun dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Ibn Abbas radhiallahu anhu mengatakan, Wallahi demi Allah, laka anan nasa lam ya'lamu anna allaha anzala tilkal ayata hatta talaha Abu Bakr. Demi Allah, seakan-akan para sahabat seluruhnya tidak ada yang tahu kalau Allah pernah menurunkan ayat itu. Kecuali setelah dibacakan oleh Abu Bakar. Maka istihdar, istihdar itu ingat. Maka Abu Bakar bisa ingat ayat ini. Di sikon ini. Fi hadal mukif. Di sikon ini. Pada saat semua sahabat lupa. Watathbituhu fi khutbati linasi. Dan bagaimanakah Abu Bakar ini, ini, menegaskan atau kemudian mengokohkan hati para sahabat dalam khutbahnya adalah taufik dari Allah. Dan setelah ceramahnya Abu Bakar, orang-orang pun mengulang-ulang ayat tersebut di seluruh penjuru Madinah. Mereka membaca ayat tersebut seakan-akan baru turun di hari itu. Sampai-sampai sinya Umar radhiallahu anhu yang tadi mengatakan, siapa yang mengatakan kalau Nabi mat wa, wa, meninggal dunia akan aku penggal dengan leherku. Asbahayakulu setelah mendengar ceramahnya Abu Bakar, Umar mengatakan, Wallahi demi Allah, mahuwa tidaklah yang terjadi kecuali aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut. Antas aku pun menyadari bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul telah meninggal dunia. Hatta tukilluni rijlaya. Sampai dua kakiku tidak bisa menopang badanku. Hatta hawaitu ilal ardi. Sampai aku tersungkur ke tanah. Lemes kaki beliau menyadari satu realita yang sangat menyedihkan, lemes sampai ye, kemudian hawa itu ai ai sakota, aku jatuh ke tanah. Ini semua karomah dari Allah untuk sedikit umat, untuk Abu Bakar. pitan laudan untuk meneguhkan Abu Bakar. Dan di sini nampaklah gamblang di, di depan ribuan orang mulianya Abu Bakar. Beliau punya sikap yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan itulah yang benar. Kemudian orang-orang pada mendekati Abu Bakar atau menunjukkan pada Abu Bakar pertanyaan. Mereka mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, apakah jenazah Rasulullah disolatkan? As-salatu alal mayit tentu salat untuk mayit, Salat jenazah adalah doa kebaikan untuknya dengan rahmat dan ampunan Allah. Padahal Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya yang dulu dan mata akhir yang belakang. Maka apakah perlu salat jenazah? Dalam keadaan maksud dari salat jenazah adalah doa. Apakah mengatakan iya? Kemudian muncul dalam benak mereka pertanyaan yang lain. Kaifa? Gimana caranya? Kal Abu Bakar mengatakan, nanti sekelompok orang masuk takbir dan sholat berdoa kemudian keluar. Kemudian masuk kelompok yang kedua kemudian takbir, sholat, jenazah dan doa. Yang tentu di dalamnya ada doa. Kemudian keluar. Sehingga akhirnya masuklah semuanya. Artinya mereka masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada masuk kemudian menemui Nabi jenazah Nabi di rumah Nabi bergelombang-gelombang sesuai dengan apa yang cukup bagi tempat itu. Padahal tempat tersebut kecil sekali. Kemudian yang sudah sholat, kemudian keluar untuk masuklah faujun gelombang berikutnya sampai selesai. Dan ini diantara sebab yang menyebabkan kenapa pemakaman Nabi tertunda. Kemudian muskil atas mereka masalah memakamkan Nabi. Mereka bertanya, Wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah dimakamkan? Abu Bakar mengatakan iya. Di mana? Abu Bakar mengatakan di tempat Allah mencabut nyawanya. Kemudian Abu Bakar memberikan alasan dengan mengatakan sehingga Allah tidaklah memafatkan rohnya kecuali di tempat yang tayyib. Mereka pun menyadari bahasanya benar. Abu Bakar benar. Wasabaka dan telah lewat disebutkan bahwasanya Abu Bakar mengatakan aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat yang aku betul-betul ingat. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali tempat yang Allah ingin di, agar sang nabi itu dimakamkan di situ. Maka di sini Abu Bakar sehingga Abu Bakar menggabungkan antara dalil dan taklil. <clears throat> Alasan logika. <clears throat> Alasan logikanya tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang tayyib. Kemudian Abu Bakar memerintahkan mereka agar yang memandikan Nabi adalah Banu Abihi. Iya, Banu Abihi. Artinya asobahnya. Iya, Bani keturunan dari ayahnya Abu ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang memandikan adalah ibnu Ammihi, sepupunya Ali bin Abi Talib kemudian dibantu oleh Banu Abihi ala dalika. Ini kerabatnya yang lain untuk itu. Nabi dikafani dengan tiga kain dari Yaman yang warnanya putih. Yang dia adalah kain suhuliyah yang berasa, yang terbuat dari kapas. Tidak ada di sana e, saubun jubah, tidak pula ada sorban. Kemudian para muhajirin mereka kumpul bermusyawarah dan itu setelah ya, ba'dal wafati setelah wafat dan sebelum pemakaman. Mereka kumpul bermusyawarah tentang masalah pengganti Nabi. Mereka bersegera membahas masalah ini. Karena manusia tidaklah baik keadaannya tanpa ada pemimpin. Maka jika tidak ada di masyarakat pemimpin, maka mereka akan terpecah menjadi auzain, berkelompok-kelompok. Kemudian akan timbul di, di antara mereka alfitan, kerusuhan. Kemudian akan menjalarlah di tengah-tengah mereka perselisihan dan sengketa. Karena layaslu yaslu annasu karena orang itu tidaklah baik fauto kacau. Yeah. La sorota lahum tidak punya pemimpin. Wala sorota dan tidak ada pemimpin hakikatnya ida juhaluhum sadu. Jika yang bodoh itu yang jadi pemimpin. Para muhajirin khawatir orang-orang ansor kumpul sendirian kemudian memilih pemimpin dari mereka. Summa tabdu'u fitanun, kemudian mulailah terjadi keributan dan problem yang tidak ada akhirnya. Maka bersegeralah muhajirin. Mereka berkata, muhajirin berkata pada Abu Bakar, berangkatlah bersama kami, temui saudara-saudara kita kalangan ansar. Nudkhilhum ma'ana. Kita masukkan mereka bersama kita membahas masalah ini. Masalah pengganti Nabi. Artinya natadawalu kita akan memutar membicarakan perkara ini sawian bareng-bareng. Wa nuhriju dan kita akan keluar dengan mengikrarkan salah satu. Ya tawalla yang akan jabat sebagai khalifah wal wilayah dan yang menjadi penguasa. Akhirnya muhajirin berangkat menuju ansar yang ada di tempat duduknya, tempat kongko-kongkonya Bani Sa'idah. Namanya Sakifah. Sehingga disebut dengan sebutan Sakifah Bani Sa'idah. <clears throat> Ya, yang Wakanu dan Ansar mereka kumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Orang-orang Ansar mengatakan melalui lisan Al-Habab Ibn Mungdi Radul anhu. Dari Ansar satu pemimpin, dari kalian satu pemimpin. Dan tentu jika ide ini dilaksanakan ini menyebabkan perpecahan. Di anaukat yusbihu fi kulli jama'atin karena masing-masing kelompok ada pimpinannya. Lais mu'adul akhir yang satu kemudian tidak mendengar pada yang lain. Namun Allah memberikan taufik pada Umar bin Khattab dan mengilhaminya dengan perkataan yang dengannya Allah satukan hati. Di mana Umar mengatakan, "Man siapa yang semisal hada salas? Ya, mislu hada salasi." Artinya sama, tadi sana ada tiga perkara besar. Fa'akhbiruni kabarkan kepada aku siapakah yang tiga perkara pemilik tiga perkara itu. Lantas Abu e, Umar membacakan pada mereka satu ayat. San yasnaini idhuma fil ghar id yakul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Terkumpul dalam ayat ini tiga poin. Yang pertama, San yasnaini idhuma fil ghar. Famanilladhi. Maka siapakah orang yang pernah memikul kesulitan? Watajashama al-ahwal. Yeah yang kemudian al-ahwal kengerian bersama Nabi filgar filgar di kuwa. sama sebentar. Kemudian yang kedua, ityakul bila sahibi tahzan. Artinya siapakah di antara sahabat yang ditegaskan oleh Al-Quran kalau dia adalah sahabat Nabi. Yang ketiga, inallaha ma'ana. Liman hadil ma'iyah al-khasah. Siapa yang kemudian mendapatkan kebersamaan istimewa bersama sang Nabi, kebersamaan Allah yang istimewa bersama Nabi. Maka jawabannya, tiga perkara ini semuanya hanya terkumpul pada diri Abu Bakar. Ya, sama maknanya sama. Tahammala, memikul. Al-ahwal, kondisi yang ngeri bersama Nabi. Suma basata yadahu. Kemudian Umar ya, atau basata yadahu fabaya'ahu eh, Kemudian Abu Bakar menjulurkan tangannya, lantas Umar membayatnya dan manusia pun membayatnya. Bayat yang bagus dan indah. Artinya tidak ada perselisihan dan sengketa. Setelah itu orang-orang pun kumpul setelah itu di Masjid Nabi. Maka diumumkanlah di Masjid Nabi apa yang telah disepakati di Sakifah. Lantas majulah Ali bin Abi Thalib dan Azubair bin Awam, keduanya membayat Abu Bakar. Wabaya'a dan membayat dan amatu sahabat, sahabat yang lain pun membayat Abu Bakar. Kemudian dari Anas bin Malik, dari Sabit bin Bunani, dari Anas bin Malik, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesusahan kematian yang beliau dapatkan, Fatimah mengatakan, wakarbah betapa deritanya. Maka Nabi mengatakan tidak ada derita bagi bapakmu setelah hari ini. Innau qad hadara min abika telah hadir dari ayahmu malaisa bitarkin minhu ahadan yang dia tidak akan meninggalkan membiarkan siapapun. Itulah kematian. Yang qiyamah pada hari kiamat. Penjelasannya Lama anak tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderita kesusahan, kematian dan sakaratnya, maka Fatimah radhiallahu anha mengatakan dan Fatimah ketika itu ada di dekat Nabi wakarba, Betapa deritanya. Artinya itu derita yang sangat besar, kengerian yang besar. Dan ini adalah ungkapan ya, tawajuk merasa e, menderita dan merasa ya, sedih. Ada sini terdapat dalam Sahih Bukhari dengan redaksi wakar ba'abah. Artinya betapa besar derita yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala Allah dan boleh jadi redaksi ini yang lebih tepat mengingat sabda Nabi setelah itu tidak ada derita bagi bapakmu setelah hari ini. Karena derita yang dialami oleh para kekasih Allah dan manusia pilihan Allah itu berakhir dengan berakhirnya dunia ini. Telah datang pada bapakmu sesuatu yang tidak akan membiarkan siapapun. Maksudnya adalah kematian. Maka Nabi menghibur Fatimah dengan tiga poin. Poin yang pertama, Nabi hibur Fatimah dengan mengatakan tidak ada derita bagi bapakmu setelah ini. Yang kedua, telah datang pada bapakmu satu hal yang ya, tidak akan membiarkan siapapun. Artinya kematian. Ya, Li'ana ya, yufidu isinya bahasa musibah kematian itu bersifat umum. Fa'idraku dalika maka memahami kalau hal ini kalau kematian itu dialami oleh semua orang tentu meringankan kesedihan Fatimah. Kemudian uh, eh, al-muwafatu yaumal qiyamah. Berjumpa al-liqa'u yaumal qiyamah. Akan ada ya kemudian hiburan yang ketiga nanti akan berjumpa pada hari kiamat. Yakuna ala khairin dalam keadaan yang baik dengan izin Allah. Allah majma'na nabihi fi jannatika ya karim. Kemudian dari Ibnu Abbas telah menceritakan bahasa beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, maka nalahu faratani min ummati siapa yang memiliki dua anak yang meninggal duluan dari umatku atau kalau Allahu bihima al jannata maka Allah akan masukkan dia ke surga dengan sebab musibah kematian dua anaknya. Aisyah bertanya, gimana kalau cuma punya faroton satu anak yang meninggal dunia dari umatmu? Nabi mengatakan siapa yang punya satu anak Demikian juga siapa yang punya satu anak, ya muafakotu wahai wanita yang mendapatkan taufik. Aisyah bertanya, siapa yang tidak kemudian punya farotun. anak yang mendahuluinya dari umatmu? Kalau Nabi mengatakan, maka aku akalah adalah pendahulu bagi umatku. Layusabu bimithli. Mereka tidaklah mendapatkan musibah sebesar musibah kematianku catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya di sanadnya terdapat pembicaraan karena di sanadnya terdapat perawi bernama Abdul Rabbi bin Barik Al-Hanafi dan dia soduk yakzib. Oleh karena itu hadis ini cacat oleh Tirmidzi di jamik Tirmidzi dengan beliau katakan hada hadisun pun ay da'ifun. Al-farad aslinya adalah orang yang mendahului rombongan. Yataqaddam ya, mendahului rombongan hatta yaralahum al-makan al-munasib untuk mencarikan tempat yang cocok istirahat bagi rombongan tersebut. Itu makna al-farad. Dia yang duluan, maju duluan, carikan tempat yang cocok untuk istirahat rombongan musafir ini. Atau kemudian rombongan mereka ini. Boleh jadi musafir, boleh jadi rombongan orang Arab Badui yang cari tempat. Dan yang dimaksudkan di sini adalah anak yang meninggal dunia. Wal mana dan maknanya siapa yang dia memiliki dua anak yang meninggal dunia sebelum balik. Baik laki-laki ataupun perempuan lantas bersabar dan berharap pahala. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab musibah tersebut. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, siapa yang cuma punya satu anak saja? Apakah tercakup padanya ganjaran tersebut ataukah dia tidak mendapatkan ganjaran itu? Maka Nabi katakan, semisal dia juga dia dapat ganjaran seperti itu. Dan Nabi mengatakan dia ya muafakah. Artinya anti muafakatun engkau adalah seorang wanita mendapatkan taufik bagi kebaikan. Kenapa? Taufik wali misli hadis soal, taufik untuk bertanya dengan pertanyaan yang berfaedah semacam ini. Pertanyaan yang nafiah yang manfaat. Dan pujian ini tentu adalah keistimewaan untuk Aisyah radhiallahu anha. Dan Aisyah bertanya siapa yang tidak punya anak yang mat, meninggal dunia. Famada sa'nu gimana nasibnya? Maka ini adalah tambahan antusias Aisyah. Dan keinginan baik Aisyah dan taufik dari Allah untuk Aisyah. Maka Nabi katakan, anak fa'ana faratun li ummati. Lan yusabu bimisli. Ini yang jadi mahalu syahidnya. Lan yusabu bimisli mereka tidak akan mendapatkan umatku tidaklah mendapatkan musibah yang lebih besar daripada kematianku. Artinya musibah umat dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih besar daripada musibah seseorang karena kehilangan anaknya atau dua anaknya atau tiga anaknya atau sepuluh anaknya atau eh, oleh karena itu siapa yang mendapatkan musibah karena kehilangan salah satu dari bapak atau ibunya atau salah satu saudara kandungnya atau salah satu anaknya atau yang lain maka di antara kiat untuk supaya bisa bersabar maka adalah dia ingat-ingat musibahnya dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah dia baca ya kisah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa innaha a'zamul masaib karena ini adalah musibah yang paling besar bagi seorang muslim Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika